الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد para pendengar dan pemirsa Projek yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan lanjutkan pembahasan tentang waris dan ini bagian-bagian terakhir dari pembahasan waris setelah kita membahas pertemuan hari ini mungkin sekitar satu atau dua pertemuan setelahnya akan berakhir bab al-waris. Kita lanjutkan perkataan muallif wasbabu al-irsi salasatun an-nasabu wal nikahu sahihu wal wala'u wa mawani'uhu salasatun al-qatlu wal riqu wa ikhtilafu ad-din Mualif berbeda dengan kebanyakan umumnya para ahli fikih di mana biasanya mereka lebih mendahulukan permasalahan ini dibandingkan permasalahan hak-hak waris masing-masing atau furud atau bagian-bagian hak masing-masing di mana biasanya mereka lebih mendahulukan sebab waris kemudian mawani mawani hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak menerima waris walaupun sebab ada tapi ada ya ada hal-hal yang menghalangi dia untuk menerima maka dia tidak berhak min juga tapi mu'alif di sini mengakhirkannya Allah tidak alam ya kenapa beliau memilih hal ini wasbabul irsi salah satun sebab-sebab terjadinya saling waris itu ada tiga pertama an-nasabu pertama adalah nasab nasab artinya hubungan keturunan atau kekeluargaan ya e, secara garis besarnya nasab ini bisa kita bagi menjadi tiga usul furu hawashi usul furu hawashi usul adalah e, mana usul sih usul eh ke atas eh, e, asal seseorang itu bapaknya, kakeknya, kakek dan kakek dan seterusnya. Nah, ibu, nenek dan seterusnya. Ini dinamakan dengan usul. Furu cabang seseorang. Ya. ya, cabang furu. Cabang seseorang tentu anaknya, nah, cucu dan ke bawahnya. Kemudian yang bagian ketiga adalah hawashi Awashi hubungan keturunan dari sisi kanan dan kiri. Hah? saudara, saudari, sebapak, seibu, bibi, bibi dan seterusnya. Ya. Ini secara garis besarnya ya yang orang-orang yang berhak menerima waris karena ada hubungan nasab. Ada hubungan nasab. Yang kedua, wan nikahu sahihu nikah yang sahih yang benar adanya akad nikah yang benar maka nikahul fasid nikah yang tidak sah ha? sekalipun dari nikah tersebut lahir seorang anak maka nikah tersebut tidak menyebabkan terjadinya saling waris apalagi tidak pakai nikah nikahul fasid apa contoh nikah yang fasid seperti umpamanya contoh sekarang yang lagi marah apa sekarang eh nikah mut'ah masya Allah <laughs> nikah mut'ah apa yang maksud mereka dengan nikah mut'ah maksudnya laki dan perempuan bersepakat begitu kemudian bagaimana tanpa ada wali tanpa ada wali tanpa ada saksi mungkin ada saksi teman-temannya nah Allah alam ya ada mahar mungkin ada mahar ya tapi bukan walinya yang menikahkannya nah, nikah lari atau bagaimana maka ini nikah fasik bila dari hasil pernikahan ini lahir anak tidak saling mewarisi anak tidak mewarisi dari bapaknya tidak mewarisi dari ibunya dan demikian sebaliknya kalau anaknya yang kaya bapak tidak terima warisan dari anaknya ini adalah nikah sahih nikah yang sah nikah yang sah bagaimana dengan nikah siri apa yang maksud dengan nikah siri Ustaz? nikah siri tidak secara legal eh, nikahnya terpenuhi kalau kalian dimaksud dengan nikah siri itu adalah seperti yang dikatakan oleh ah, tadi di mana pernikahannya secara tujuan syar'i terpenuhi semua rukun dan syarat. Hmm. Ada mempelai laki dan perempuan, ada wali hmm. dari perempuan, ada dua orang saksi, dan ada mahar. Ya. Tapi tidak tercatat di catatan sipil pemerintahan. Sahkah nikah ini secara syar'i? Tapi secara hukum kenegaraan sah atau tidak? Wallah ta'ala tapi tidak tercatat. Kalau ini dimaksud dengan nikah siri, tidak ada masalah. Nikahnya sah. Nikahnya sah. Tapi Allah ta'ala menurut saya pikir lembaga yang berkenaan dengan ini dari pihak negara tidak ada masalah kan untuk tuan catat lalu kenapa tidak dicatat untuk mempermudahkan urusan administrasi anda anak anda lahir nanti surat serangannya dan lain-lain walaupun memang tidak ada syariat dalam Al-Quran dan Sunnah harus dicatat pemerintah nah, kalau dia mengatakan ini tidak ada dalam Allah dan harus kita bersulah dicatat pemerintahan maka ini adalah bid'ah saya tidak mau ya, okay. tidak mau ada susah urusan anak anda nantinya ya. bukankah di masa Rasul juga tidak ada lampu merah kenapa anda berhenti juga <laughs> Coba katakan demikian. Idul pemerah bid'ah tidak ada di masa Rasulullah SAW pemerah. Saya tegur saya terobos silahkan. Kemana nyawa anda? Termasuk ini membunuh diri namanya. Ya, tidak ada masalah dalam hal ini. Wallah alam. Hendaknya seyogyanya hanya kaum muslim mengikuti hal ini termasuk dalam hal pencatatan nikah ini. Melaporkan saja. Kurangnya melaporkan nikah biasa, kemudian nanti datang ke tempat uh, eh, lembaga pencatatan sipil ini tak dicatat dicatat oleh mereka. Tidak mesti harus mereka yang menikahkannya. Yang menikahkan itu adalah wali. Wali dari si wanita. Dan saya pikir pemerintah tidak melarang seorang menikahkan di rumah, kemudian nanti baru mencatatnya di pencatatan sipil. Kalau itu dimaksud dengan nikah siri, itu nikahnya sah. Tapi saling mewarisi. Secara syar'i saling mewarisi. ya, tidak tahu saya secara legalnya kalau tidak ada surat nikahnya apa, apa bukti menetapkan bahwa dia anak segala macam tapi waris juga tidak mesti harus dibagi secara legal nah, kecuali paling mungkin yang berkaitan dengan pencatatan tentang tarif dan lain-lain ya. ala kulli ini dimaksud dengan istilah sahih nikah pasti tapi kalau dimaksud dengan nikah e, tanpa ada wali umpamanya hanya laki dan perempuan bersepakat kemudian mereka catat tanpa ada wali pernikahannya maka ini nikah fasid hmm. yang ada contohkan tadi nikah buta tanpa ada wali si perempuan menikahkan dirinya sendiri nah tanpa ada wali tapi ada saksi ya, maka ini saksi perzinahan bukan saksi pernikahan Hah? Oh, mungkin amirnya, mungkin temannya, <laughs> ini namanya, Hah? Uh, karena Rasulullah mengatakan la nikah illa biwali syahidai adil. Tidak sah nikah jadi dengan wali pihak wali perempuan yang menikahkannya. Maka nikah yang fasid menyebabkan tidak saling mewarisi antara anak bila terlahir anak ya. atau antara istri dengan laki-laki ini dan laki-laki ini dengan istri ini perempuan ini ini adanya nikah sahih. Karena semua istilah syar'i istilah syar'i dalam yusikumullah fi auladikum. Ini kan bahasa bahasa syar'i. Apa yang dimaksud dengan anak secara syar'i adalah anak hasil nikah sahih. Kalau anak bukan hasil dari pernikahan, dari perzinahan, bukan nikah sahih, maka bukan anak dalam Al-Qur'an namanya. Suami pun bukan suami dalam Al-Qur'an namanya. Az-zani waz-zaniyatu. Laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina namanya. Ya. Maka dampak dari maksiat perzinahan luar biasa. Sampai saling waris pun tidak ada. Yang terakhir dari asbabul hati kira kita bahas ini dulu saja pertemuan yang Al-wala Al-wala adalah usubatun sabuha ni'matul mu'tiqi ala raqiqihi bil idqi perwalian di mana seseorang memerdekakan orang lain maka yang dimerdekakannya ini ya menjadi mauliyahnya yang memerdekakannya menjadi orang yang punya perwaliannya atau sebaliknya ya. tapi di masa sekarang di kondisi Indonesia mungkin ini tidak ada ini adanya ketika ada perbudakan. Allah taala ya, alam sebagian negara masih ada dikatakan misalnya ada perbudakan ya masih ada penjualan manusia penjual orang ya. e, bila seseorang mendapatkan budak dibeli dia kemudian dimerdekakannya ternyata setelah itu budak ini setelah merdeka kaya raya dan dia wafat tidak ada ahli waris ya maka yang memerdekakannya tadi dan keluarga yang memerdekakan tadi menjadi menjadi ahli waris daripada orang ini. Jelas Ustaz Ihsan? Ya. Saya kira cukup sampai di sini pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar dan pemirsa Raja demikian pembahasan dari sebab-sebab uh, waris dan uh, sesi selanjutnya kami beralih ke sesi tanya jawab bagi para kami Sati Heroja saya ingin bertanya secara langsung dalam pembahasan kita di pagi ini kami harapkan sesuai dengan tema dan kajian kita Anda bisa menghubungi di radio phone 6543 dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 08131777 Jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda. Kita angkat untuk telepon yang terlebih dahulu. Silahkan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Bapak Misdar di Tarakan. Pak Misdar? Tarakan. Baik, ahlan Pak, silahkan. Ya. Anu apa? Mau itu eh, eh, suami meninggal. Ahli warisnya istri satu, ibu ibu sama eh, saudara satu, saudari satu. asal usulnya yang itu kan saya tahu saya kalau ada seperempat eh, cara bagi itu saya mau ini apa mau tahu dari mana gitu. Ya, Pak Misdar bagian yang mana ini? Anda saudara laki-laki atau suami yang wafat? Yang kenapa? Pak Misdar sebagai apa di sini? Anu apa? Saudara laki-laki atau suami yang wafat? Yang wafat suami eh, ahli warisnya istri satu. Baik. Sama eh, ibu perempuan. Istri satu, ibu Saudara laki-laki satu, saudari perempuan satu. Ya. Baik. Allah akan dibantu. Ya, bisa saja Pak Musda. Jangan dipercatat ya, saya mau catat. Hai, Pak, insyaallah. Insyaallah, Pak. Baik. Jazakallah khair Pak Musda. Barakallahu fiik. Tafadhal. Kanan enggak ada ya? Pesan. Nah. ibu sepertiga eh. padahal ada saudara laki saudara perempuan saudara perempuan saudara insan ala ikhwatan fil ummihi bukan yang asabah bukan saudara laki-laki iya Hah? iya yang asabah bedanya bedanya Masya Allah Sadaqah Rasulullah Rasulullah benar Isa Ilmu yang bersifat hilang ini iya, sampai lupa lagi beliau. Ya. Saudara laki-laki ber, eh, tidak bersama sendirian setengah bukan sih? Istri dapat berapa? Istri dapat setengah. Kata siapa? kami tidak ada setengah seperempat. Pernah kata Allah. Ya, seperempat. Eh, seperempat. Allah mengatakan lahunna rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walad. Bagi itu itu seperempat jika suami tidak ada anak. Jangan sampai. mau dibagi untuk berapa? Laki-laki dan perempuan satu banding dua bukan? Hmm. Ya. Berarti dibagi berapa tiga, sekarang? Tiga. Tiga. Nah, tiga kali dua belas. Nah. Hmm. Taruh eh. sini tiganya, biar gampang ditunggu oleh Pak Misdar tadi. akan dibagi tiga dengan pembagian pada laki-laki dua bagian, pada perempuan satu bagian berubah pada dirinya. Tujuhnya aja bisa, nah, tujuhnya gampang. Kan sebagiannya tujuh udah kan ya? Tujuh kan bagi tiga, tujuh kali dua berapa? Kan pada laki-laki dua bagian, tujuh kali dua empat belas. Pada perempuan satu bagian tujuh, berarti tujuh. Coba jumlahkan semuanya pas enam atau tidak? 36 iya, eh, Alhamdulillah Masya Allah ya, Silakan Pak Mister dicatat hasil yang dibuat oleh Pak Ihsan ini Masya Allah betul Jadi hartanya dibagi 36 Andai suami ini memiliki 360 juta ah, Nilai hartanya ibu mendapatkan berapa? Eh, 6 per 36 Per 6 ya 60 juta istri dapat 90 juta Hah? Hmm. laki-laki dapat 100 juta kalau 140 juta ya 40 juta perempuan dapat 70 juta anda 36 miliar tinggal dibagi ibu dapat 6 miliar istri 9 miliar kalau laki-laki 14 miliar pada perempuan dapat 7 miliar ya paman-paman nggak dapat apa? aman terlarang terhalangi dari saudara laki-laki karena lebih dekat hubungannya Selanjutnya bagi pendengar dan pemirsa yang bertanya dengan telepon 0218236543. Silahkan di belakang Pak Misdar, Sudah ditarakan. Tolong. Halo. Iya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Dengan siapa Umu di mana? Halo. Iya, silahkan umur. Halo. Saya Ibu Nur dari iya. Balikpapan. Baik, Silahkan Ibu Nur. Gini Pak. Nur di mana Balikpapan? Dari gini saya uh, janda anak saya dua ya. uh, satu laki satu perempuan ya. baru suami saya sudah meninggal tiga tahun yang lalu Bu Nur halo iya iya iya Pak ingin dibagikan warisnya atau apa maksudnya Bu pertanyaan intinya <clears throat> kalau saya jual rumah saya itu apa ibu mertua saya dapat Pak uh, rumah ini apakah warisan dari suami atau bukan Eh, rumah ini tanah saya beli, saya sendiri, uang pribadi saya kerja. Ya. Nah, ah, baru rumah ke 80% uang saya, Pak. 20% uang suami. 80% uang saya. Ya, berarti 20% uang siapa? Yang 20% uang suami. Iya. Yang 20% ini dibagi sebagai waris Oh, yang dua. Jadi kalau rumah itu dijual, yang <clears throat> uh, apa namanya uh, ibu mertua saya dapat ya pak? Uh, sebentar kita lihat dulu ibu. Ya. Uh, kalau ini dijual, berapa perkiraan harga rumahnya selain tanah? Uh, tanah sama rumah perkiraan saya 250 juta pak. 250. Ini tanah dan rumah. Kalau tanahnya rumahnya saja berapa? Kalau rumahnya, waduh, nggak ngerti pak karena di sini orang nggak mau beli tanahnya doang nggak mau beli tanahnya rumahnya doang tanahnya doang perkiraan ibu price biasanya kan ada pihak penilik atau penentu harga Hah? oh iya juru taksi biasanya ada kan kalau di sini e, tanahnya aja 150-an oh berarti 100 juta rumah Ya, ya sekitar itu Pak. Ya, sekitar itu berarti yang milik suami 20 persen 20 juta. Iya kan? Iya, iya, Pak. Yang 20 juta ini dibagi waris. Oh, dibagi waris. Eh. Seandainya kalau saya tidak jual itu, Pak, bagaimana, Pak? Eh, Ibu berikan haknya dari untuk mertua tadi, ahli warisnya. Sekarang kita tunjuk kita tentukan ah, ahli warisnya siapa saja gitu, Ibu. Eh, ibu mertua ada. Sebentar dulu, <laughs> ibu mertua. Istrinya nggak mau. Hah? eh, sebentar, sebentar. Istri berarti dulu ya. Istri. Anak ya. anak beliau ada anak anak laki-laki ada? Anak laki-laki satu. Satu anak laki. Anak perempuan? Anak perempuan satu. Satu anak perempuan. Iya. Ya. E, ibunya masih hidup? Ibu masih ada. Ah, ya, ibu dapat. Bapak beliau? Bapak sudah meninggal. Ya, ini saja ahli warisnya. Ya, nanti akan dibantu oleh Syekh Ihsan pengerjaan ibu. Silakan dilihat nanti. Itu saja. Oke lah kayak. Ya. Iya. Makasih Pak. Apa? Ya. saudara dengan anak saja subhanallah eh, ibu pernah ada anak bagaimana cara mencari saham? Ya, 20 juta bagi 72 jadi berapa? Ada kalkulator. 72 bagi 7 juta ada hitung. 20 juta dibagi 72 tadi yang milik suami 20 persen nah, kiranya 20 juta bagi 72 satu berapa satuannya 27 27 juta 27 juta 7 juta 700 atau 27 juta 27 juta 27 27 yang benar tuh kan? dia uangnya 20 juta iya, iya. berarti 72 juta kok puluh 27 juta 270 ribu hmm. kasih aja tuh langsung tujuh 270 ribu 777 ribu 700 ya cukup cukup ya tolong tulis di sana saat eh. 270 ribu 77 777 rupiah ini satuannya 270 ini sekarang satuannya nah satuannya ini dikali ibu berapa 12 kali 12 eh sekarang digabungkan ke sana ibu dikali 12 e, istri dikali 9 ya kali 9 e, nah, anak laki-laki kali 3 4 perempuan dikali 17 nah perempuan 17 kira-kira berapa saya sekarang bisa sampai selesai saya bantu nulis itu nah. silahkan 2777 kali 12 ya biar jelas kalian berapa faksi ibu berapa rupiah misalnya 3324 33 tiga juta tiga ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat tiga ratus dua puluh empat ribu ini khas ibu ya ya istri 270 7 kali 9 2 juta 400 3 puluh 36 terus 63 rupiah ini h istri ini h ibu anak laki-laki berapa dua tujuh puluh 2 70 770 kali empat ada ibu tadi mana ibunya namanya ibu Nur ya ibu Nur halo eh, enggak apa jadi ibu Nur keluarkan yang hak 3 juta 324 ribu ini eh, serahkan kepada ibu mertua yang 2 juta 436,93 ini hak ibu itu detail ibu tambahkan ya 9 juta hak anak laki-laki berikan kepada mereka kepada anak ini 9 juta 200 anak perempuan berikan 4 juta 600 ah, ribu silahkan dicatat Ibu Nur di balik papan ini kan rumah iya karena tanah yang saya tadi rumah yang pada sang suami tanah milik isteri kalau saya faham tangkap tadi dan rumah milik yang ah, yang suami di tanah rumah maka milik isteri ibu ibu dari si mayat dia adalah hak itu isteri berarti hak isteri 80% nya hak isteri ini tidak dibagi, saya masih hidup punya dia tanah kalau punya dia juga tidak dibagi orangnya Syekh. dan pemirsa eh, pemirsa Rojo TV kita berikan kesempatan kembali bagi yang ada yang ingin bertanya di layanan pesan singkat silahkan di empat tiga. kami akan angkat setelah satu pertanyaan terlebih dahulu dari telepon. Halo. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Jahro di Cilengsi Baik silahkan Cilengsi Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullah Ya ini saya mau tanyakan ya. Saya berapa bulan yang lalu menemukan uang di mesin ATM Ustaz Di? Mesin ATM? ATM. Iya Di dalam ATM mesinnya? Enggak di luarnya Ustaz Jadi mungkin kemungkinan <laughs> orang itu di luar yang iya, bercecer gitu ya iya Terus. enggak bukan bercecer Ustaz kemungkinan orang itu nyangka mesin ATM itu macet kali terus uh, itu nilainya lumayan banyak Ustad. saya berapa udah ibu nilainya satu juta lima ratus Ustad. banyak iya. itu saya udah berusaha untuk mengumumkan di mall itu cuman ditolak Ustad. ibu Dengan kenapa ibu saya udah berusaha untuk mengumumkan ke mall itu ruang informasinya cuma ditolak nomor apa cuma diumumkan Ustaz, diinfokan ke ruang informasi uh -uh. informasi bank bukan di, iya. di mall enggak di mall itu saat. terus cuman ditolak dengan alasan katanya takutnya bikin ricuh betul bikin ricuh ibu nanti banyak datang ke iya. ngaku terus, terus uh, saya juga udah berusaha langsung datang ke pihak bank saya didata kemana ke pihak bank pihak langsung. banknya langsung saat. ya terus saya didata tapi iya, sampai saat ini belum ada informasi dari bank itu. Belum ada konfirmasi dari pihak bank itu ke saya gitu. oh. Uh, yang saya tanyakan itu udah mau setahun Ustaz. Udah mau ya? setahun. Ya? Iya. Kalau udah setahun apa boleh saya pakai atau saya harus infakkan gitu Ustaz? Iya. Ya. Uh, ibu butuh nggak uang ini? Uh, eh, sebenarnya <laughs> butuh Ustaz. Kalau butuh silahkan pakai sampai datang dia. Iya, kalau kapan pun datang dia dan memang dia pemiliknya berikan. Oh, itu uang halal ya Ustaz? Halal dipakai. Halal. Ya, tapi kapan dia datang dan betul ada pemiliknya ibu wajib menggantinya. Oh, Walaupun sudah satu tahun menurut pendapat yang terkuat. Oh, lebih dari satu tahun, satu tahun juga nggak apa-apa gitu Ustaz ya? Nggak apa-apa. Oh. Enggak maksud saya gitu kalau misalkan saya sedekahkan gitu apakah boleh saya sedekahkan gitu? boleh menurut pendapat Ibn Mas'ud dan Ibn yang pernah mengatakan sedekahkan atas nama dia jadi masalahnya saya butuh saya butuh butuh jadi sedekah kepada ibu lebih penting kan karena ibu yang menemukannya nah. ya Allah taala allah eh, ya, demikian nama zahra terima kasih barakallah kita saja siapa alhamdulillah wabarakatuh uh, Ibu Tini di Cianjur Ibu Tini salah dengan bukti ini saya jika suami saya uh, selama eh, berumah tangga selama delapan tahun Baik. dikaruniai anak satu dan uh, menikah laki atau perempuan uh, yang disebutkan ya. menikah secara syiri atau diam-diam siapa ibu tini ini uh, Baik, uh, anda baca aja saja. Eh, baik. Enggak, yeah. baca saya nggak paham juga apa iya, gunanya. Yeah, jika suami... antem lah. <laughs> Nah. Baik, mereka sendiri secara diam-diam selama 2 tahun sudah punya anak pertama lalu ditarik tiga lewat SMS. Bagaimana hukum nikah mereka dan hak waris kiri anaknya di sana? Oh, baik. Jadi ibu tiri punya suami, lalu kemudian suaminya ini nikah siri secara diam-diam tanpa sepengetahuan ibu tiri juga selama 8 tahun eh, mohon maaf pernikahan ibu tiri dengan suami sudah 8 tahun kemudian menikah dengan wanita lain secara siri diam-diam selama 2 tahun dan memiliki anak satu hmm. lalu kemudian ditalak melalui lewat eh, SMS yang ditalak siapa? istri sirinya terus bagaimana hukum nikah mereka dan hak waris istri siri dan anaknya di sana talaknya tiga langsung talak tiga SMS setelah talak tiga meninggal setelah itu eh, enam ya. yang istri tirinya tidak dapat waris ini anak anak tirinya dapat hmm. anak dia Baik, demikian Ibu. Ingin dibagi warisnya atau tidak diminta bagi waris ya? Di sini hanya pertanyaannya apakah mereka mendapatkan hak waris? ya? Nah. Ya istrinya dapat hak waris. si uh, eh, ibu tini gitu ya. nah, Ibu tini dapat. Ya, ibu istri juga dapat. Berarti ini suami memiliki dua istri. Yang satu sudah ditalak. Sudah ditalak ya, lupa. Ya. Sudah tiga, ketika talak tiga terputus hak istri yang talak tiga tadi. Nah. Kecuali istri yang talak lagi ini dan masih dalam indah itu dapat. Ya. Masih dalam indah. Biasa indahnya walaupun talaknya lagi ini talak satu atau dua tidak dapat juga. Yang dapat hanya anaknya saja. Ya. Baik. Ya demikian Ibu Tini Jazakallah khair dan mudah-mudahan bisa dipahami Kami akan kembali pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam. Dari Makmun di Ampana, Sulawesi Tengah Ustaz bagaimana Bapak Makmun di Ampana, Sulawesi Tengah ya. Bagaimana jika Bapak sebelum meninggal Sudah membagi porsi warisan yang merata ke semua anak laki-laki Dan anak perempuannya hmm. Ya. Belum meninggal sebelum Bapak tadi? Uh, jika uh, bagaimana jika bapak sebelum meninggal? Jadi sekarang sudah. Sekarang sudah. Belum tahu juga, sebetulnya masih hidup juga dia sebelum meninggal masih hidup. Sudah berbagi pola. Ala kulli ya, ini pernah kita jelaskan di awal pembahasan waris. Allah menjelaskan dengan begitu rincinya. يوصيكم sampai akhir ayat dan ayat setelahnya. Dan Allah mengancam tilka hududullah yang demikian itulah ketentuan Allah siapa yang melanggar ketentuan Allah Allah masukkan ke dalam neraka kalau tujuan anda tujuan kita tujuan seseorang saya ingin anak-anak tidak ribut tujuannya baik tapi dia melanggar ketentuan Allah sudah saya bagi rata aja setuju kalian setuju kalau ketika anda hidup dibagikan hibah seperti itu terserah yang juga pernah kita bahas dalam bab hibah tapi langsung serah terimakan tapi ini bukan waris namanya hibah waris itu ketika anda wafat anda gimana lagi ketika wafat membagi waris nah walaupun anda wasiatkan demikian tetap kalau setelah wafat dan berusaha terima kalau hibah ketika dia hidup itu waris dan dibagi secara hukum Allah Dan ya. niat baik saja tidak cukup mengantarkan kita mendapatkan keridhaan Allah Jalla fi'ula Allah telah kan yang diperinci rinci lalu kita katakan oh ada yang lebih baik yaitu saya rata ini bukan lebih baik namanya Ini menentang Insya Allah dan nafi Allah kalaulah itu lebih baik tentu Allah akan mengatakan ya udah bagi sekendak kalian yang penting adil seperti dalam pembagian yang lainnya dalam masalah hibah dalam masalah hibah harta Rasulullah yang mengatakan takulah wa adilu baina auladikum kepada Allah dan berbuat adillah kepada anak kalian ya sehingga terdapat perbedaan pendapat para ulama apa yang maksud dengan adil di sini apakah satu banding satu laki perempuan sebening dua juga ya. ini Allah ingin memberikan keleluasaan ruang untuk anda bergerak ini terserah menghibahkan kepada siapa saja Allah tidak tentukan jadi setelah anda wafat Allah yang menentukannya dengan waris hmm? Ya, Allah menentukannya dengan hukum waris jadi wabillahi taufiq Baik, saya jazakallah kalau penjelasan dan jawabannya. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 021 823 6543 silahkan maju gitu, para pemirsa dan pemirsa uh, Radio yang berkaya. Baik, halo. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana pak? Dengan Mifta. Di mana pak Mifta? Di Jakarta Pusat. Baik, silakan pak. Silakan. Yang ini saya tanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang saya ingin tanyakan, saya punya usaha yang selama ini kalau mengeluarkan zakat malnya saya menghitung dari keuntungan bersih setelah itu saya keluarkan dua setengah persen keuntungan bersih yang dikeluarkan dua setengah persen ya setelah sudah berapa lama ini pak menghitung dengan cara begini ya sejak usaha itu berdiri sekitar 10 tahun lah eh, ya, terus nah setelah itu eh, suatu ketika usaha itu keuntungannya uh, kita gunakan untuk keperluan lain. Ya. Jadi keuntungan tersebut akhirnya tidak ada karena sudah digunakan untuk membeli kebutuhan lain gitu Ustaz. Nah, ya. apakah tetap zakat mal dikeluarkan juga? Uh, Sementara dari keuntungan tadi tidak ada karena sudah dibelikan untuk kebutuhan, kebutuhan lain gitu Ustaz. Ya. Ya kira-kira begitu Ustaz bagaimana Karena saya bingung uh, apakah sudah betul seperti itu gitu Pak ya Ustaz ini salahnya besar sekali bukan sudah betul nah, <laughs> bingung ya. karena tidak bertanya Pak Mista. maka sebaiknya ya. tanyakan ya. kepada ahli ilmu ya siapa yang menurut anda sangat paham atau nggak tahu ya. apakah lembaga zakat yang ada di negara kita bisa menjawab pertanyaan mungkin kalau ada yang telepon hotline yang untuk pertanyaan mungkin bagus ya untuk mendiskusikan berapa saya keluar karena ini salahnya besar sekali Pak Mista. Karena yang wajib dalam berzakat bukan hanya keuntungannya saja. Jadi gimana Ustaz? Untung dan modalnya. Senilai satu nisab. Coba ini mungkin butuh waktu Ustaz, tapi nggak apa secara singkat kita ya udara kita jawab ya. Uh, Pak Miftah ketika mulai usaha modal rupiahnya berapa yang dikeluarkan? Usahanya apa Pak Miftah? Usahanya di bidang alat-alat kesehatan Ustaz. Alat kesehatan barang berarti ya bukan jasa ya? bukan Satgas kesehatan. Jual beli barang. Iya, Satgas ya. jual beli barang. Eh, ketika beli barang pertama, berapa nilai uangnya? Ya, Ustaz. Uh, eh, nilainya bervariasi, Ustaz. Ya, pertama, kita... 10 tahun yang lalu. Kalau dalam uh, kalau dalam kalau awal dalam, modal, awal modal Pak Mista. Saya mulai kan Ustaz. usahanya sudah 10 tahun. Iya, Ustaz. Ya. Pada waktu awal, awal beli beli alat kesehatannya berapa uangnya? dulu modal dagangnya begini saat jadi kita cuma modal sama teman-teman pinjam barang kita jual ada selisih kita ambil ya, nah, jadi modal pinjam barang ya kita ambil dengan cara tidak tunai saat eh beli atau pinjam ah, beli maaf Ustaz. eh beli. <laughs> beda Pak Musta beli beli maaf. kalau beli berarti milik bapak kalau pinjam bukan milik bapak ya beli ah, dengan tidak tunai beli tidak tunai iya. berapa ya. nilai barang itu pada waktu itu uh, nilai barangnya uh, dalam, dalam masker Ustaz. Jadi dia berputar setiap hari kita ada transaksi. ada Pak Musa. Ini iya, buat memudahkan menghitungnya. Kapan saya ingin menentukan kapan sudah sampai nisab atau belum? Ya, Kalau sampai nisab belum ada kewajiban mulai menghitung zakat. Oh, agak iya. repot, ya. agak panjang saya Ustaz, tapi ya seperti itu cara penghitungannya. Oh iya saja. ya. Bukan dari keuntungan saja, makanya saya tanyakan sudah sampai nisab atau belum. Pada waktu awalnya bisa bisa melalui udara Pak Miftah atau masih langsung saja kapan-kapan ada waktu? Iya, sebetulnya saya susah sekali masuk ke Roja Ustaz. Sebenarnya saya pengen ketemu tapi saya nggak tahu kontak personnya Ustaz kemana karena saya agak bingung. Kontak personnya hubungannya sama itu Roja. Oh iya Ustaz. Iya. Jadi ya. saat, saat sekarang ini habis habis apa habis eh, kajian habis live ini mungkin bisa tapi mungkin ya, tanyakan kan. dulu ke mereka karena kadang saya habis live langsung ke Sentul Bogor eh, apa menguji ah, iya. tesis beberapa mahasiswa, mahasiswa di S2 ekonomi Islam oh. sana. Ya, Berarti sampai dulu. Kita, ya? uh, jadul Ustaz ya. Iya, karena, karena agak kalau melalui udara agak bingung kan kecuali kalau kita jauh umpamanya sebaiknya melalui udara untuk boleh buat. Jadi agak membingungkan dalam awal hitung. Iya Ustaz, ya. Taufik sama Nanti, kita. Berarti saya bisa minta kerja Ustaz ya kontaknya. Silahkan, silahkan. Insya Allah sama kerja, Masya Allah. Iya, nah. terima kasih Ustaz ya sebelumnya. Taufik, Taufik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kita berikan kesempatan untuk pertanyaan berikutnya silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Uh, dengan Ismail Pak di Jakarta. Ya, Ismail silakan. Uh, Afwan Ustaz saya nanya tentang zakat itu saat uh, eh, itu hak pembagiannya itu yang lebih kuat itu ke, ke siapa aja Ustaz? Penerima zakat maksudnya Pak Miftah? Iya. Pak iya, Ismail, maaf Pak Ismail. Uh, uh, saya pengen mengeluarkan zakat, cuman uh, yang wajib untuk dikeluarkan itu untuk siapa aja Ustaz? Eh, ini tidak ada yang rojih yang kuatnya, cuma Allah. Iya Ustaz. Eh, Allah mengatakan tentang zakat inna shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha dan seterusnya. Pasal yang delapan. Ya. Nah. kalau untuk yayasan saat misalkan yayasan itu sedang pembangunan, untuk zakat itu dikeluarkan ke yayasan itu pembangunan bisa gak Ustaz? Yayasan apa ini? Uh, misalkan uh, pembangunan sekolah Islam gitu Ustaz. Sekolah Islam. Apakah sekolah Islam ini fakir miskin? Tidak, dia sekolah tidak mesti dia makin miskin tidak dikasih makan terus kalau itu nggak mati-mati dia beda <laughs> dengan makin miskin ha? tidak termasuk dia dalam asnaf yang delapan kalau dikatakan maling mereka mengatakan fi sabillillah, ya fi sabillillah itu yang maksudnya yang pertama adalah orang yang berperang jadi semua asnaf yang delapan itu orang semua tidak ada yang berbentuk barang tetapi masih dibolehkan juga sebagian para ulama andai tidak ada sekolah Islam banyak perusahaan Jakarta Nanti di Jakarta kan ya banyak perusahaan di Jakarta maka oleh karena itu kita termasuk ini bisa dilihat walaupun bisa jangan sepenuhnya seperdelapan maka Allah taala alam masalah zakat bagaimana ketentuan yang Allah menentukan berapa yang dikeluarkan kemana disalurkan juga jangan serahkan seenaknya mengatakan oh ini kan uang saya sini sini jangan akhir ya, tidak dianggap zakat jadinya Sedekah biasa hak anda iya Tapi ini yang menentukan zakat Allah Allah menentukan saya yang berhak menerimanya Semua yang menerimanya adalah orang Bukan Yayasan Bukan lembaga Bukan gedung Kalau dibagi insert per orang itu Ada hitungannya atau bebas insert ya, Eh Masya Allah ini bab zakat ya iya. Antum kalau bertemu satu orang miskin, kira-kira berapa iya. nilai zakat antum? Sampai satu M? Eh, Enggak, saat enggak banyak saat. Berapa? Kurang berapa? Kurang dikit? Kurang 13 belas eh, puluhan juta saat. Puluhan juta. lima 50 juta ya? Ya. Ada 50 juta. Antum tahu keluarga miskin-miskin baik tetangga atau kerabat jauh ya. Kebutuhan dia setahun 50 juta. Ya, Antum serahkan semuanya kepada dia tidak ada masalah. Oh gitu. Saat. Ya. Karena dia belum keluar dari status kemiskinannya dengan terima 50 juta setahun tadi. Ya, Jelas? yang terbaik kepada tetangga dekat dan kerabat. Taufik ya, Ismail. Ya. Ya, ini memang buahnya seperti ini atau fenomena di mana kaum muslimin lebih sering berikan zakatnya untuk gedung, untuk masjid, ha? musola, langgar, sekolah Islam. Dia menganggap bahwasanya kalau untuk sekolah kan kekal ada gedungnya kelihatan terus zakat saya ini ijtihad anda menurut anda seperti itu tapi menurut Allah tidak Allah mengatakan nama masodaqatu lil fakoral masakin wa alaiha semuanya tidak ada yang barang semuanya orang ya, semuanya orang dan lebih baik maka di masa Umar bin Abdul Aziz ya. ketika Sadaratul Ka'bah para penanggung jawab Ka'bah minta kepada Umar bin Aziz pada waktu itu adalah uh, Amirul Mukminin pada pusat di Madinah minta untuk biaya kiswah Ka'bah kiswah Ka'bah baju Ka'bah Ka'bah kan dikasih kain oh, hmm. mahal itu kain bajunya ha? minta dijawab oleh Umar bin Aziz Khalifah ini, wal Muslimin kelihatan kelihatan masuk Khalifah Rasyid segera masuk dia dijawab dia demi Allah saya tidak akan berikan Ka'bah baju sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai baju. <laughs> ya, akhi. Ka'bah enggak pakai baju enggak masuk angin. <laughs> Enggak ada masalah, auratnya enggak akan terbuka. Tapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pakai baju jadi masuk angin dia jadi sakit. Perempuan akan terbuka auratnya. Ya. Maka ya Islam adalah agama yang realistis sesuai dengan kenyataan karena besar dari ya Allah Jalla wa'ala cuma kita menerapkannya tidak mengerti sesuai dengan cara Allah Jalla wa'ala contoh Baik, jazakallah khair. Demikian Bapak Ismail di Jakarta. kita lima menit lagi ya. Kita angkat untuk pada dua tiga pertanyaan ke depan. Silahkan di empat tiga Baik, halo. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi Diteraskan Umu suaranya dengan siapa di mana? Saya Umu Wildan. di mana? balik Balikpapan. Silahkan. Masya Allah Balikpapan luar biasa. Enak. Hmm. Silahkan. Kurang jelas suaranya Ibu. Iya. Eh, kedua orang tua saya sudah meninggal. Ya mempunyai sebuah rumah. Satu apa? meninggalkan satu rumah. Eh. puluh persen ibu, puluh persen bapak. puluh persen eh. ibu dan lima puluh persen bapak. Tadi, itu rumah tadi. Iya. Eh, sama. Kemudian? Kemudian rumah itu sekarang ditempati oleh kakak, tapi mereka dengan anu kontrak. Tuan jelas ditempati oleh kakak tapi mengontrak. Eh, kontrak terus. Nah, bagaimana eh, uang hasil kontrakan itu? Baik, uang hasil kontrakannya ya, Bu ya. Uh, Ibu, ini kan ya. bagi waris buat uh, <laughs> eh, Bab, rumah ini 20 yang ibunya masih hidup. Dua-duanya sudah meninggal ya, bapak ibunya? Iya, ya. kedua ya. sudah meninggal. Ahli warisnya anak laki-laki berapa orang? Dari ibu karena ibu istri kedua, dua istri orang kedua. Dua orang laki-laki, dua orang laki-laki. Dua orang Perempuan. Dua orang perempuan. Perempuan ya. dua orang juga. Ya. Dari bapak? Dari bapak ada tambah satu orang anak laki-laki dari istri pertama. Satu orang anak laki-laki dari istri pertama. Dan perempuan nggak ada? Nggak ada. Kan? Eh. Bapak lima. Bapak tuh di kepemilikannya 50 persen dari rumah ya? 50 juga. Ya, ya pak. Itu saja sih. Ya. ya. Baik, baik umum jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kerjakan. Oke, di sini ada dua masalah. Kan? Ada dua pembagian. Nah, pembagian dari bapak berbeda, pembagian dari suami berbeda, pembagian dari istri berbeda. masih IPA sekarang masih masih masih di telepon banyak ada nggak repot ini. Ya udah. Maaf Ibu. Ibu umum Wildan bisa telepon lagi umum Wildan. Karena repot ini. Masalah saya ingin saya tanyakan, siapa yang meninggal dahulu? Bapak kah dulu atau ibu dulu? Karena kalau bapak dulu berarti harta bapak dulu dibagi kalau ibu dulu atau ibu dulu yang baik kalau sama-sama wafat ya baru dibagi rata jadi belum bisa kita jawab tes Umum Wildan di kapan mungkin bisa menghubungi kembali atau Umum bisa tambahkan untuk uh, pertanyaan yang disampaikan oleh Ustadz di antara Siapa, hanya satu pertanyaan saja Enak. Iya, siapa yang dulu meninggal apakah suami dulu atau istri ibu dulu atau bapak iya. di saya langsung atau melalui pesan singkat yang punya di 08131777653. Siapa skalanya cepat. Nah. Kan. Baik. kita sambil menunggu kita angkat dulu pertanyaan berikutnya di belakang dan Silakan. Halo. Baik, silakan. Assalamualaikum. Baik, kita angkat dari pertanyaan pesan singkat terlebih dahulu saja. Assalamualaikum. Saya kira pertanyaan terakhir. Eh, nah, pertanyaan terakhir sini dari pertanyaan pendengar kita. Afwan, pembagian waris ketika orang tua bercerai, uh, apakah boleh dibagi, dibagikan walaupun keduanya masih ada dan suaminya sudah menikah lagi dan memiliki istri dan anak? Nah, pertanyaan dari uh, penanya telepon singkat. Iya, iya, ibu lebih dahulu ah, yang kita kerjain dulu punya ibu bilang tadi ibu dulu lebih dahulu hmm. ya kita bagi kabar yang tadi apakah uh, dibagi eh, warisan eh, iya, mereka bercerai nah. ini bukan warisan kalau bercerai namanya harta gunung gini <laughs> atau harta masing-masing warisan itu kalau wafat nah, jelas ya memang banyak salah paham kaum muslimin dalam hal ini ibu lebih dulu ibu lebih dulu wafat ya ibu ini memiliki dua orang laki-laki dan perempuan. Hmm. Ya. Perdam, suami dua anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, itu, itu bisa. Hanya dibagi enam. atau anda ingin langsung bisa 24 12 dikali 1 kali apa ya biasanya nah, 12 3 ya. sisanya berapa? 9 kalau bagi 6 bisa, nggak bisa kan? tidak bisa iya. Hah? dan bagi 6 bisa nggak bisa, maka mending bagi bukan, bukan, enam kali puluh empat mending rebah, rebah kan? tapi saya Habisnya dua nya buang okay. puluh nah perempat dari perempat berapa 6 sisanya belas 18 18 dibagi enam tiga kan ya eh, berarti anak laki-laki dapat belas dua belas Entah. belas bagi enam berapa? tiga 3 Laki-laki dapat enam enam dua belas berarti enam ya, tapi nomor dua belas ya saya Hasan ya, lagi <laughs> anak laki-laki kan dua orang ya masing-masing mereka dapat enam tiga dua sih ah, enam perempuan dapat tiga empat belas sebagai ini tiga tiga ya. pas delapan belas pas satu Pas 24 ya. Ini yang peninggalan dari ibu Peninggalan dari ibu Bagi seperti ini Kemudian sekarang Peninggalan dari bapak Kan su bap suami tadi wafat hmm. Ya Sekarang mungkin permasalahan kedua hmm. Wafat dan dapat Sebentar sering sudah nggak ada wafat duluan kan ya kan berarti hanya anak anak laki-laki tiga karena dari istri pertama ya perempuan dua ya silahkan dibagi Iya, tiga dibagi uh, tiga kali dua enam tambah dua delapan ya. dibagi delapan ya. bagi delapan anak laki-laki berarti dapat dua dua dua dua dapat satu satu satu satu ya ini yang harta suami ini yang dari seperempat dibagi delapan nah, bagi delapan untuk yang anak dari e, istri yang lain tadi. Ditambah kalau ada suami lagi dapat harta yang lain. Ya. Ya. Baik. Saya kira cukup jelas Ihsan dan kita eh, akhiri saja. Demikian umum dan uh, eh, penjelasan dari Ustaz yang uh, eh, Ibu tanyakan. Mudah-mudahan bisa dicatat dan ini mungkin pertanyaan terakhir kami dari pembahasan uh, kita waris kami kasih sebagai Oke, Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.